Tapi bagi para ikhwan maupun para akhwat yang ingin bertanya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Pertanyaan bagi ikhwan serta daurah yang ada di masjid bisa lewat kertas ya, langsung diserahkan kepada ustadz. Adapun pertanyaan dari akhwat atau pendengar radio Majas bisa dikirimkan ke 0812 10089 eh, 720. Kami ulang 0812 10089 720 720. Pertanyaan Ustadz, saya senantiasa gagal untuk taubat nasuha. Mohon resep ulama salaf agar taubat nasuha itu berhasil. Karena saya lakukan, berhasil saya lakukan. Karena saya ini ahli maksiat. Ya ente tunggu tunggu saja lagi maksiat terus tewas lihat aja nanti. Hmm, lagi maksiat, lagi macam-macam terus tewas, kena serangan jantung tiba-tiba, selamat tinggal. Oleh karena segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak orang meninggal dengan tiba-tiba, terlalu banyak. Jangan sampai atau sedang bermaksiat tiba-tiba meninggal dunia. Oleh karenanya senantiasa seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sedang bermaksiat, meskipun dia selesai bermaksiat segera beristighfar. Urusan nanti dia kembali lagi urusan lain. Yang penting dia segera bertobat. Karena dia tidak tahu kapan nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggal tatkala sedang mabuk, betapa banyak orang yang sedang lagi berzina, yang lagi senang nonton film porno, yang lagi apa namanya bentak-bentak istri atau meninggal lagi macam-macam lah orang ya. lagi saking gembiranya meninggal lagi maksiat bini banyak sekali. Oleh katanya seorang bertakwa kepada Allah, kalau dia bermaksiat maka dia segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tatkala kita bermaksiat, Allah selalu menutupi, selalu menutupi dan itu di antara rahmat Allah kepada pelaku maksiat. Agar dia tidak dibongkar aibnya, agar dia segera kembali kepada Allah. Namun satu saat kalau kita terus-menerus akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala suatu suatu saat. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. riwayat nanti di akhirat tidak apa? Riwayat bahwa nanti di akhirat tidak berpakaian bila sahih maka bagaimana dengan hawa nafsu terhadap wanita bukankah dari sesuai dengan bagusnya amalan seorang? Saya tidak tahu ada riwayat bahwasanya penghuni surga ya, setahu saya berpakaian. Penghuni surga apa? Berpakaian dalam Al-Qur'an disebutkan juga dalam hadis ya. Oh, dibangkitkan. Jadi benar, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tetapi nanti dikasih pakaian. Dalam hal disebutkan yang pertama kali dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi manusia pertama benar dibangkitkan dalam keadaan apa? Telanjang. Kama khalaqna awwala awwala marri eh, eh, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina. Jadi manusia sebagaimana dilahirkan dalam keadaan telanjang, belum disunat, tidak bawa apa-apa ya. anak bayi ada yang keluar langsung bawa duit nggak ada ya Begitulah. dalam keadaan telanjang belum disunat tidak bawa apa demikianlah orang meninggal dunia pun dibangkitkan demikian dibangkit dalam keadaan telanjang tidak pakai alas kaki gurlan buhman dalam keadaan belum disunat buhman apa itu buhman dalam kondisi tidak membawa apapun dalam hadis awaluman yuksa minal khalaiq Ibrahim alaihissalam dan yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim ali alaihissalam. Dan tatkala di surga, para laki memakai pakaian dari uh, pakaian dari harir, dari sutra. Dan disebut dalam hadis-hadis bagaimana bidadari memakai 70 gaun. Bidadari itu pakai 70 gaun, tetapi di balik gaun tersebut terlihat putih betisnya bidadari. Jadi luar biasa. Ada 70 kain yang menutupi tetap aja kelihatan. Ini eh, bagaimana seorang lelaki penghuni surga tidak semangat membuka gaun tersebut. tujuh 70 mau 1000 gaun tetap aja semangat karena kelihatan dari di balik apa? gaun tersebut. Pokoknya kalau antum masuk surga semuanya indah ya. Semuanya indah. Yang saya bilang coba antum masuk surga tahu-tahu ada 70 ribu 70 bidadari menanti. Dipanggil, "Oi, Pak Ijo, sama saya dong." Yang lain itu. <laughs> Bingung yang mana. <laughs> Makanya rajin beramal soleh ya. Jangan macam-macam, jangan lihat macam-macam, nanti nggak dapat bidadari ya. Apakah nafsu seorang hamba di surga tidak terbatas? Allah alamnya. Sebutkan ya, seorang laki bisa berhubungan dengan seorang wanita bidadari diberikan kekuatan 700 kali lelaki terkuat di muka bumi ini. Ya, kalau ada laki yang paling hebat dalam berhubungan, di 100 kali lipat bagi penghuni surga. Ya. Allah alam nanti Antum tahu sendiri kalau masuk surga itu. Ini di surga terus ini. Ustaz saya sering Ustaz sering mengatakan di surga minta apa saja dikabulkan. Di dunia saya gagal jadi presiden. Hmm. Apa kalau saya masuk surga saya bisa jadi presiden? Kalau mau jadi presiden silakan aja. <laughs> Begini khani filazani Allah Allah mengatakan, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." bahwasanya dalam surga apa yang kalian hasratkan akan dikabulkan. Semua yang kalian hasratkan akan dikabulkan dan apa yang kalian minta akan dikabulkan. Dan itu benar. Sehingga disebut dalam hadis ada seorang yang senang dengan bercocok tanam, maka dia berangan-angan supaya diberi cocok tanam, maka Allah kabulkan. Maka jadilah seperti buah-buahan, tumbuh seketika, tidak perlu ditunggu, tidak perlu kasih pupuk, tidak perlu disiram, tumbuh sekali dia langsung senang seketika itu. Paham? Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya ingin berhasrat main bola di surga bagaimana Ustaz? Ya boleh saja mau main bola, nggak ada larangan. Tapi masalahnya, ada nggak yang mau main bola sama kamu? <laughs> Semuanya lagi main bola sama bidadari. Ngapain main bola sama kamu? <laughs> Dan antum tatkala di surga belum tentu berhasrat main bola, belum tentu. Antum lihat bidadari sudah teler, nggak pikir main bola sudah. Ini karena kenikmatan kecil yang ada di dunia. Antum sedang main bola. Di akhirat macam-macam lagi pikiran antum ya. Ngapain mau jadi presiden? Belum tentu ada hasrat itu dalam di akhirat. Paham? Belum tentu antum ada hasrat untuk jadi presiden. Menjadi presiden juga ngapain jadi presiden? <laughs> Tapi pokoknya dalilnya jelas. Setiap apa yang antum ingin, antum inginkan akan dikabulkan. Yang jadi masalah apa kita punya hasrat untuk itu atau atau tidak. Tapi pertanyaan yang masuk ya lewat SMS, Bismillah Ustaz, kalau Ar-Razi Ahlul Bid'ah kenapa masih sering dinukil perkataannya? Uh, tidak jadi masalah para ulama demikian ya. Bahwasanya apa namanya? Terkadang kalau mereka ada kebaikan dalam satu hal, maka kita sebutkan terutama tatkala kita berbicara dengan orang-orang yang menyimpang dan mereka mengagungkan Ahlul Bid'ah tersebut misalnya. Jadi kita ingin mengatakan Ahlul Bid'ah saja, Syekhmu saja begini pendapatnya. Paham? Itu di antara manfaat ya. Tentunya tidak tidak sering menukil dari dari mereka kecuali ada kebutuhan. Selama kalau ada penukilan dari ulama ahlu sunnah, maka lebih utama kita menukil dari ulama ahlu sunnah. Namun terkadang para ulama menukil seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya banyak dalam kitab Majmu Fatawa dalam uh, apa namanya dalam kitabnya Bayat Talbisul Jahmiyah dia menukil perkataan ulama-ulama Asy'ariyah yang lain untuk membantah orang-orang Asy'ariyah seperti masalah Allah di atas langit dan lainnya. Banyak ulama Asy'ari Al-Baihaqi dan yang lainnya mengatakan Allah ada di atas. Nah, ini ulama yang kalian agungkan ternyata berselisih pendapat dengan kalian. Jadi kalau ada masalahnya tidak tidak mengapa. Akan tapi kalau memang uh, kita nukilkan maka kita jelaskan. Kita jelaskan agar orang tidak salah sangka dan menyangka itu ulama al-sunnah akhirnya di buku-bukunya. Sebagaimana tadi saya ingatkan sejak sejak awal. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih lewat HP, Ustadz, orang kafir di akhirat tidak memiliki amalan kebaikan. Jika orang muslim menzolimi orang kafir ketika di dunia, lalu apakah amal kebaikan orang muslim tersebut akan diberikan kepada orang kafir atau bagaimana? Uh, jadi uh, hak orang berbuat zolim kepada orang lain ada beberapa hak yang terkumpulkan. Pertama hak orang kafir tersebut, yang kedua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang seorang muslim menzolimi orang kafir, ya tidak? Iya tidak? Taruhlah orang kafir tersebut tidak punya hak, tapi Allah punya hak antum melanggar, maka antum akan disiksa gara-gara melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai, maka dia tidak akan cium bau bau surga. Paham? Ini berarti hukuman dari Allah karena orang tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan antum sembarangan ganggu orang kafir, tidak semua orang kafir diganggu. Kita ingin orang kafir semua dapat hidayah. Apakah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj dihidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar? Tolong jawabannya. <laughs> Allah alam zahirnya iya, seluruh manusia akan dibangkitkan. Allah alam Dajjal manusia, Ya'juj dan Ma'juj juga apa? Manusia, maka mereka akan dibangkitkan. Allah alam bisa sebagaimana Firaun akan dibangkitkan dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz, anak seorang talib ilmi syar'i, orang tua anak masih awam dan belum mengenal sunnah, terutama ibu anak, bahkan membenci jenggot yang panjang, celana yang cingkrang. Anak masih merasa kesulitan untuk mendakwakan ibu anak Ustadz. Bagaimana cara mendakwakannya? E, caranya tetap cingkrang dan tetap berjenggot, <laughs> akan tapi tetap lebih lembut kepada orang tua, lebih patuh kepada orang tua. Ya, lebih lebih sayang kalau ketemu orang tua dipijit, ya, dibantu cuci piring, Ya, tunjukkan bahwasanya orang berjenggot dan celana cingkrang lebih berbakti kepada orang tua daripada yang lainnya. Meskipun ibu marah-marah, sabar, sabar. Jangan pernah membentak ibu, jangan pernah menasihati seakan-akan membodoh-bodohi ibu. Ini yang kadang-kadang salah Terkala seorang anak mendakwai ayahnya, tapi seakan-akan menggurui ayahnya. Orang yang tidak suka anaknya apa? Sok pinter ya. Tidak, tidak suka. Siapapun orangnya tidak tidak suka. Oleh karenanya dakwah dengan cara yang lembut, diantaranya dengan cara yang sehalus-halusnya, kalau bisa jelaskan dengan secara logika lebih lebih bagus. Anak seorang santri Jamilur Rahman As-Salafi. anak masuk di tahfidzul Quran. Makanan dan minuman apa yang bisa mempermudah untuk menghafal Al-Quran dengan cepat? Coba tanya Mas Roni. <laughs> apa ada herbal mempercepat hafalan Quran? Ada, tapi aturannya aturannya ada. Jadi minum sekali minum harus merujuk satu jus. <laughs> Sama aja kalau begitu. Terus saya ketemu kemarin ada orang jualan jualan obat supaya pelangsing. Saya bilang obat sih gampang. Syaratnya apa? Syaratnya malam tidak boleh makan. Nggak pakai obat pun langsing orang. <laughs> Artinya saya tidak tahu ada makanan khusus ya yang bisa membuat orang mempercepat hafalan. Tapi setahu saya otak itu di, bisa diasah. Setahu saya otak itu bisa diasah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan menghafal. Barang siapa yang mengasah otaknya dia akan mudah dan kita lihat sendiri kenyataan bagaimana anak kecil yang tadinya dia nyetor sehari cuma tiga ayat lama-lama bisa jadi satu setengah lembar dalam sehari. Kenapa otaknya diasah terbiasa dengan menghafal. Tapi kalau hanya mengharapkan makanan, makan terus makan terus ya tidur melulu ya nggak bisa nggak bisa menghafal. Di masa kita ini terjadi khilaf kubro, masya Allah antara ustadz Indonesia tentang boleh dan tidaknya memilih satu dari dua calon presiden. Mana yang roji ustadz? Dan apakah ini termasuk tanda hari kiamat? Mungkin. <laughs> Wajib dijawab, haram, haram ditinggalkan. Wah ini maksa. <laughs> ini tanda hari kiamat seperti ini. <laughs> Wajib dijawab, haram ditinggalkan. Ini tanda hari kiamat. Muncul kebodohan. Ini maksa-maksa Ustadz disuruh wajib jawab. Mana dalilnya wajib? Anak punya teman yang melanggar peraturan ma'had dan dia sudah sering melanggar. Dia sudah menulis surat pernyataan kepada mudir kalau melanggar sekali lagi akan dikeluarkan. Sekarang anak melihat dia membawa HP, sikap apa yang harus anak lakukan? Apakah anak harus laporkan ke mudir? Tapi dia masih punya rasa keamanan yang kuat untuk talibul ilm. Tidak Pak, tidak tidak perlu antum lapor ke mudir ya. Kecuali antum ditugaskan mudir sebagai mata-mata. Kalau antum tidak ditugaskan tidak perlu urusannya dengan mudir. Kecuali kalau antum lihat gelagat yang berbahaya, misalnya dia menggunakan HP tersebut untuk bermaksiat, itu lain cerita. Ya, dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan uh, yang masuk lewat SMS. Bismillah Ustaz, apakah ketika kita di surga juga bisa bertemu dengan keluarga? Bagaimana wanita yang belum nikah di surga? Apakah jadi bidadari Ustaz? Tadi eh, Allah SWT berfirman, "Jannatu adadi, jannatu adni yadkhulunaha." wa man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad kata Allah Subhanahu wa taala dan surga Aden surga yang kekal yang mereka masuk di dalamnya wa man salaha min abaihim azwajihim demikian juga orang tua mereka yang soleh dan ibu-ibu mereka yang soleh dan anak-anak mereka yang soleh serta istri-istri mereka yang soleh mereka akan masuk ke surga bareng-bareng. Oleh karenanya kalau seorang istri yang soleh solehah maka akan ketemu dengan suaminya ya akan ketemu dengan suaminya dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya ikhwan kita saja kalau ketemu keluarga misalnya di pengajian ya, kita bahagia masya Allah ayah ayah kita ikut pengajian ibu kita ikut pengajian kita bahagia luar biasa bagaimana kalau kita sudah lama terpisah tahu-tahu ketemu misalnya sudah lama sudah 10 tahun nggak ketemu tahu-tahu ketemunya di Madinah lagi umroh bagaimana tidak bahagia uh Masya Allah lama ketemu, ketemu, ketemu lagi umrah. Bagaimana lagi udah lama gak ketemu, ketemu, ketemunya di surga. Luar biasa bahagianya. Oleh karenanya di antara kebahagiaan penghuni surga adalah melihat saudara-saudaranya yang masuk surga. Melihat teman-teman yang masuk surga, ketemu dengan teman-teman yang dulu ikut pengajian. Ya tahu-tahu masuk surga bareng-bareng ini bahagia. Apalagi ketemu dengan ayah dan ibunya dan anak-anaknya. Maka ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Ustadz, apakah benar jasadnya Fir'aun itu masih ada sekarang? Allah alam bisawab. Saya tidak tahu. Tetapi Allah menyelamatkan jasadnya. Apakah sampai sekarang masih ada? Allah alam bisawab. Ustadz, posisi makhluk hidup di, pada waktu hari berbangkit bagaimana? Saya jelaskan dalam buku saya ini bisa dibaca ya. ya saya dibaca. Apakah neraka sama kekal dengan Allah dan apakah di akhirat akan ada kiamat lagi? Di akhirat sudah tidak ada kiamat lagi. Apakah neraka dan surga? Iya, neraka surga kekal, manusia pun kekal. Tapi kekekalannya bukan karena zatnya, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang mengatakan bagaimana kita mengatakan surga dan neraka kekal berarti kita menyamakan surga dan neraka dengan Allah. Jawabannya kekalan surga dan neraka adalah kekalan bukan karena zatnya, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan manusia hidup hewan hidup apakah sama dengan kehidupan Allah? Tidak berbeda, tentu berbeda. Manusia berasal dari kemat dari tidak ada menjadi hidup. Yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia makhluk tidak sama dengan kehidupan zat Maha Pencipta yang Maha Hidup. Ustaz, bagaimana hadis tentang roh orang-orang yang syahid berada di pohon-pohon surga bergantung? Iya, disebutkan bahwasanya uh, ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada sejak sekarang dan sudah ada fungsinya. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka belum ada. Kalau sudah ada ngapain surga dan neraka nganggur? Dia bilang enggak, sudah ada fungsinya. Di antara fungsinya orang yang dikuburan yang akan masuk surga dibukakan pintu surga baginya dan dia akan sampai kepada dia hawa surga. Demikian juga orang yang masuk dia, dia, dia akan masuk neraka jahanam disiksa di azab kubur dan sampai kepada dia apa? Eh, hawanya neraka jahanam. Di antara fungsinya. Fungsinya juga bahwasanya eh, eh, ruhnya orang-orang syuhada Allah terbangkan ke ke surga. Ruhnya doang, jasadnya jasadnya belum ya. Meskipun belum hari hari kiamat. Wallahu alam Ini bahasan tentang syafaat ya, ini buku pengajian sendiri. Apakah penghuni penduduk neraka diberikan pakaian. Dalam Quran disebut pakaian, pakaian penduduk neraka dari api ya. Dari api, dari ter, dari apa? Dalam Al-Quran ada disebutkan. Kutiat lahum buminar Maka dibuatlah bagi mereka pakaian dari api. Ya. Pakaiannya apa? Api. Apakah paman Nabi akan masuk surga nanti? Jawabannya tidak, ya, karena dia e, mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nasihat Ustadz bagi calon jemaah haji dan umrah terkait virus MERS di Arab Saudi? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Eh, virus MERS adalah virus yang benar-benar berbahaya dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang Arab Saudi bahkan pembicaraan para dokter-dokter mereka dan saya sering dengar pembicaraan tersebut di eh, berita-berita mereka artinya cukup membuat mereka perhatian besar terhadap virus ini sehingga banyak pengarahan-pengarahan dari para dokter untuk uh, setiap makan cuci tangan, setiap berhubungan dengan orang luar segera cuci tangan dikhawatirkan virus tersebut menempel melalui apa? Tangan ini ada arahan-arahan tersebut ini menunjukkan ada kekhawatiran. Sudah ada yang meninggal dari mereka. Akan tapi kalau kita perhatikan persentasi antara yang terkena virus MERS sama sama jumlah jemaah umroh maka sangat sedikit persentasinya. Jemaah umroh entah eh, jumlahnya ratusan ribu, yang terkena virus MERS mungkin 100-200 orang. Paham? Dan 100-200 orang itu yang meninggal kalau nggak salah sepertiga. Sepertiganya meninggal. Kan disebutkan karena yang tua biasanya yang tidak kuat imunnya, tidak kuat apa namanya? daya tahan tubuhnya, maka meninggal dunia. Oleh karenanya tidak bisa kita samakan virus MERS dengan hadis-hadis tentang wabah ya, tentang taun ya. Dalam hadis disebut kalau ada taun satu tempat, maka seorang yang dalam tempat tersebut tidak boleh keluar kota, yang dari luar juga tidak boleh datang ke kota tersebut. Yang dari luar juga tidak boleh masuk di kota tersebut. Namun virus MERS belum sampai pada tahapan tahun. Dari situ tidak bisa kita melarang orang-orang jemaah haji umroh untuk datang ke Mekah dan Madinah. Karena ternyata persentase yang kecil yang terkena cuma sedikit. Dan dari situ juga kita tidak bisa melarang orang yang membatalkan umrohnya. Ya, kekhawatiran tetap ada. Kekhawatiran tetap tetap ada. Jangan-jangan pas dia umroh dia lagi dia yang kena. <laughs> Namun sampai sekarang saya belum dapati penjelasan Allah alam berita apakah ada orang Indonesia yang sudah kena virus MERS? Saya belum pernah dengar. Padahal ratusan ribu orang bolak-balik apa? Umroh dan dan teman-teman kita juga umroh Mekah Madinah nggak ada yang kena virus alhamdulillah. Tapi yang kena ada. Masalahnya yang kena virus juga ada meskipun jumlahnya nggak banyak. Kemudian pertanyaan yang masuk e, lewat SMS, e, eh, Ustadz tadi jelaskan Dajjal akan dibunuh dengan tombak. Hmm. Lalu senjata api pada kemana? Allah Alam mungkin sudah di apa namanya? <laughs> mungkin bensin sudah habis ya. Sehingga bahan untuk buat senjata sudah nggak ada, buat mesiu sudah tidak ada. Bisa jadi ya kan? Yang kali itu kan zaman akhir zaman ya. Minyak semua sudah habis kan? Bukankah menurut perkiraan minyak bakalan habis? Minyak lama-lama habis atau enggak? Lama-lama habis ya. Dan Allah alam nanti di kemudian apa? Di kemudian hari seperti seperti apa? Ya mungkin tombaknya tombak yang canggih, <laughs> kita nggak tahu juga. <laughs> Allah alam. Yang jelas dia akan dibunuh dengan tombaknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pertanyaan lagi lewat SMS, Ustaz apakah Nabi Isa mempunyai istri? Allah alam, Nabi Isa punya istri atau tidak? Allah alam, saya tidak pernah membaca riwayat Nabi Isa punya punya istri. Dalam Injil pun tidak disebutkan. Dalam Al-Quran pun tidak disebutkan, dalam hadis-hadis pun tidak disebutkan. Kalau gitu susah kita mengatakan Nabi Isa punya punya istri. Ya Allah alam bisawab. Karena kalau Nabi Isa sampai punya istri, rusaklah Tuhannya orang Nasrani. Ini Tuhan punya istri repot. <laughs> Seandainya ada yang bisa membuktikan dia punya istri, maka ini bantahan yang telak bagi orang-orang Nasrani. Makanya di Injil nggak ada apa Nabi Isa punya istri. Tapi dia punya istri atau enggak Allah alam bisawab. Kita nggak tahu. untuk ingin masuk surga sedang ilmu syar'i masih minim. Apakah apabila kita berkeinginan atau bercita-cita ingin masuk surga sedangkan ilmu syar'i kita masih minim, apakah kemungkinan cita-cita tersebut bisa terwujud? Ya, semua orang orang masuk surga tidak mesti harus orang alim, tidak. Ya. Orang masuk orang bermacam-macam di zaman Nabi pun bermacam-macam. Ada orang-orang Arab Badui. Oleh seorang ya dia berusaha untuk ilmu semampunya dan dia berusaha beramal soleh lalu salat apa namanya sedekah ya dia usahakan banyak beramal soleh puasa sunnah ya. tidak harus dia seorang yang alim tidak harus seorang ustadz ya oleh karenanya seorang tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha untuk bisa beramal saleh. Eh, Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul samiul basir." Tentang ayat ini saya meyakini bahwa Allah bukanlah seperti makhluknya, tapi anak selalu berpikir dalam benak saya bahwa Allah seperti makhluk, tapi saya berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Seorang ter terpikir terbetik dalam hatinya Allah seperti seperti ini, maka dia tepis. Dia mengatakan apapun yang dia renungkan pasti keliru. Pasti apa? Pasti salah. Ya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, qadarullah kita tidak bisa menamatkan buku ini ya. Diharapkan untuk dibaca e, sendiri semoga bermanfaat dan sebagian saya katakan buku ini masih banyak kesalahannya, ada salah cetaknya, ada salah nahunya, ada yang sebagian ayat yang terhilangkan, sebagian hadis yang terhilangkan. Ya karena maklum ketiknya cepat-cepatan waktu itu karena mengejar laporan harus segera <laughs> diberikan kepada Syekh waktu itu jadi penuh dengan kekurangan. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.